Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-374 dari kitab Sama'il Nabi karya <clears throat> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah dari Khalid ibn Umair dan Suwais Abu Ruqab. Keduanya mengatakan bahasanya Umar bin Khattab mengutus Utbah ibn Ghazwan. Umar mengatakan berangkatlah engkau bersama orang-orang bersamamu. Sampai jika kalian telah berada di ujung negeri Arab yang paling dekat dengan negeri Ajam Fa'akbalu maka datanglah hatta idakanu maka sampai ketika mereka berada di mirdab tanah lapang wajadu hadal kadzan maka mereka menemui kadzan kadzan di sarahnya batu-batu yang eh, gembur Bayidak berwarna putih Fakalu lantas mereka mengatakan mahadi apa ini? Di, informan yang ditanya mengatakan ini Basrah. Sampai mereka e, fasar lantas mereka berjalan sampai mereka balaru sampai di hial lurus dengan Al-Jisr As-Sarir jembatan kecil. Fakalu lantas mereka mengatakan di sini kalian diperintahkan Fanazalu maka mereka singgah di situ kaul hadis bitulihi dan seterusnya hadis yang panjang. ut Utbah ibn Ghazwan, Utbah bin Ghazwan mengatakan, sungguh aku ingat, aku adalah satu dari tujuh orang. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohon. Sampai luka dan bernana dan, ber, dan jadi koreng pinggir mulut-mulut kami. Dan aku pernah menjumpai ada satu kain, menemukan satu kain, lantas aku bagi antara aku dengan saat. Nah itu dulu, famamina min ika sabah, maka tidak ada satupun dari kami bertuju, ahadun satupun orang saat ini, kecuali dia telah menjadi gubernur satu kota. Dan sungguh kalian akan uh, menjumpai Iya. akan yujarifuna akan uh, menjumpai para sejumlah amir, sejumlah penguasa ba'dana setelah kami. Kalian akan berpengalaman menjumpai sejumlah penguasa setelah kami. Penjelasannya isi ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Utbah ibn Ruswan bersama sekelompok sahabat supaya mereka melakukan ribat berjaga-jaga di suruh perbatasan negeri kaum muslimin yang berbatasan dengan negeri orang kafir. Lantas Umar menetapkan untuk mereka satu wilayah supaya mereka ambil posisi ribat di situ. hatta ila kuntum fi aqsal biladil Arab. Maka jika kalian telah sampai di daerah ini, Ya, maka farabitu fiha. Lakukanlah ribat di daerah tersebut. Fa'akbalu maka mereka pun berangkat. Ya, akbalu tadi maknanya tawajahu. Mereka berangkat di tempat yang Umar perintahkan. Maka tatkala mereka telah sampai mirbat Basrah. Tanah lapang Basrah. Maka dan adalah Basrah belumlah dibangun. Bahkan dan adalah Basrah tanahnya itu terbedakan dengan satu jenis batu yang disebut Basrah. Jadi Basrah nama batu. Liza oleh karena itu maka di sini sampaikan mereka menjumpai hadal kadzan. Kadzan adalah batu yang gembur, warnanya putih. Mereka bertanya apa ini? Mereka mengatakan ini Basrah. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahasanya yang membangun kota Basrah adalah Utbah ibn Ghazwan radhiallahu anhu. Dan bukanlah yang dimaksud dengan Basra di sini kota yang terkenal yaitu kota Basrah di Irak. Karena kota Li'anah karena kota Basrah belum dibangun ketika itu, bahkan belum ada. Sehingga yang dimaksud dengan Basrah dalam redaksi di atas adalah ardun satu tanah di sana terdapat suhurun batu-batu besar namun terbuat dari pasir karena dari pasir hashin maka mudah hancur rohwatun gembur sari atau takasuri mudah pecah nah batu semacam ini itu namanya basroh Falamma wasalum maka mereka tatkala sampai ke mukabil lurus dengan jembatan kecil yang ada di sungai Tigris di Irak. Mereka mengatakan di sini kalian diperintahkan untuk ribat, maka mereka singgah di situ. Hadil mantika wilayah ini di, itu adalah terletak di pertengahan antara negeri Arab dan negeri Ajam. Mereka singgah di situ. Fadzakaru al hadisa bitulihi. Ay Khalid dan Suwais e, menyebutkan lanjutannya hadis yang panjang. Dan sebagian naskah Eh, sama sama'il nabi fadzakara pakai musanna dan itulah yang lebih tepat. Dan di sini Tirmidzi tidak menyampaikan kisah secara lengkap lihat tasir karena beliau mau mencukupkan diri dengan menyebutkan sisi pendalilan dibawakannya riwayat ini di sini. Yaitu susahnya Nabi dan para sahabat di masa silam. Setelah itu perubahan ekonomi eh, dan Utbah bin Rasulullah mengatakan, aku ingat aku bertuju bersama Rasul. Kami tidak punya makanan kecuali daun pohon. Sampai obeklah atau luka dan jadi korenglah ujung mulut kami. Asdak jamak dari syidkun. Artinya tarful fam, ujung mulut. Dan semua orang tentu punya dua ujung mulut maka ujung mulut mereka terkena kuruhun koreng disebabkan daun pohon yang mereka makan. Dan aku menemukan ya, burdatan satu kain tidak bertuan. Aku bagi antara aku dengan saat itu saat bin Malik. Ya, ini artinya beliau menjumpai satu kain yang tercampakkan di satu tempat Lantas beliau menjadikannya sebagai lukotah barang temuan dan dibagi antara beliau dengan saat karena adanya kebutuhan yang berdesak yang mereka alami. Dia bagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk beliau, satu bagian untuk Sa'ad bin Malik. Itu dulu. Ada pohon fama minna, namun sekarang tidak ada satupun dari tiga bertujuh. Semacam Utbah bin Roswan, Sa'ad bin Malik, kecuali dia adalah gubernur di satu kota. Artinya beliau menyebutkan nikmat yang ala ilaiha amruhum menjadi ujung akhir keadaan mereka setelah keadaan sadofi yang demikian susah, sedikitnya penghidupan, wal dan kesusahan. Dan kalian akan satu pun akan berpengalaman menjumpai sejumlah penguasa setelah kami Non sanat e, riwayat di atas daif karena ada rawi yang majhul yaitu Khalid bin Umair dan Suwais. Akan tetapi tentang kalimat kami tidak punya makanan kecuali daun pohon e, sehingga kemudian berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami. Ini ada dalam riwayat Muslim dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini tanpa bagian awalnya sampai kata-kata singgah. Diriat Muslim dari Humaid bin Hilal dari Khalid ibn Umair al-Adawi. Ya, Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami. Dia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia mengatakan amma ba'du. Fa inna sungguh dunia adana telah mengumumkan surmin kalau dia akan habis akan berakhir bawalah dan dia pergi hadaa secara cepat Walam pokok minha dan tidaklah tersisa dari dunia ila subaba. Kecuali sisa yang sedikit. Semacam air yang e, tinggal sedikit yang ada di ember. Yang kemudian yatasabbuha sahibuha. Yang dituang sedikit demi sedikit oleh pemilik ember. Dan suku kalian akan berpindah dari dunia ke satu kampung yang tidak akan tidak akan zawal, tidak akan hilang, yaitu akhirat. Maka pulanglah kalian ke akhirat dengan membawa sebaik-baik yang ada di hadapan kalian. Karena sungguhnya telah disampaikan pada kami, ada satu batu dilemparkan di pinggir neraka, maka dia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun, belum sampai kokron dasarnya. Wallahi demi Allah sungguh Eh, tumla'anna dia akan dipenuhi. Yaitu neraka akan dipenuhi. Apakah kalian heran? Dan sungguh disampaikan pada kami tentang surga. Bahasanya di antara dua misra. Dua engsel. Dua engsel pintu. Ya, kalau pintu itu terdiri dari dua daun. Ya, dari dua daun. Maka Eh, begini menutup kemudian begini terbuka maka ada engsel pintu dan ada engsel pintu hmm, di sini engsel di sini engsel ya, maka kalau terbuka dua engselnya artinya terbuka selebar lebarnya dan telah disampaikan pada kami di antara ya, di antara dua engsel dari engsel-engsel pintu surga. Ini artinya dari apa pinggir pintu sampai pinggir pintu. Di satu pintu surga dari satu pinggir ke pinggirnya. Itu perjalanan naik onta selama 40 tahun. Itu gambaran pintu surga. Satu pintunya antara sisi kanan dan sisi kiri batas pintu ini naik unta 40 tahun. Dan tentu di surga banyak pintu. Ada delapan pintu surga kata Nabi. Walayatianna alaiha dan pintu surga ini akan mengalami satu hari di mana dia akan bunyi ya, dia akan bunyi minaziham karena orang berdesak-desakan untuk masuk ke dalamnya. Dan sungguh aku ingat, aku adalah nomor tujuh dari tujuh orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak punya makanan kecuali daun pohon. Sampai berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami. Aku menemukan satu potong kain, lantas aku belah antara aku dengan Sa'ad bin Malik Aku kemudian bersarung dengan separuhnya, saat bin Malik bersarung dengan separuhnya lagi. Ya, tidak punya kain kecuali hanya nutupi bagian bawah badan. Di bagian atasnya telanjang dada. Bukan karena dan itu karena kemiskinan. Adapun al hari ini maka fama asbaha minna tidak ada satupun dari kami kecuali dia telah menjadi gubernur atas satu kota dan di antara kalimat yang patut untuk kita jamkan perkataan sahabat Utbah ini wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi azima wa indallahi saghira. Dan sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala aku merasa bahasanya aku adalah orang besar padahal aku adalah orang kecil di mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mataku aku merasa berjasa, merasa pejuang, merasa begini dan begitu, padahal semuanya tidak ada nilainya. Wa inna dasunya tidak ada satupun kenabian kecuali telah dihapus. Ini tanah sakrat kecuali telah terhapus sampai-sampai akhir keadaan kenabian itu adalah kerajaan. Kemudian kalian akan mengetahui dan akan berpengalaman dengan sejumlah amir penguasa Ba'dana setelah kami. Kemudian dari Anas, kal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi. Aku ditakut-takuti karena Allah, wa ma yakhafu ahadun dan tidak ada satupun yang takut. Aku diganggu karena Allah dan tidak ada satupun orang yang diganggu. Walakat atat alaiya sungguh aku menjumpai salasuna min baini lailatin wa yaumin 30 boleh jadi 30 malam atau 30 hari wa mali dan aku tidak memiliki untukku dan Bilal makanan kecuali makanan yang uh, tidak memiliki makanan yang bisa dimakan oleh Bidin. makhluk bernyawa manusia atau hewan ila syai'un kecuali sesuatu yang bisa ditutupi pakai ketiaknya Bilal Itu sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya di sanadnya terdapat Rauh ibn Aslam Abu Hatim al Basri wa Wadaif dan dia orang yang daif akan tapi tabahu dia memiliki penguat dari jalur Waqi dan Abdus Samad serta afan dalam Musnad Imam Ahmad berarti Hasan li khairihi. Penjelasannya laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun. Artinya aku ditakut-takuti di jalan Allah di jalan dakwah, mengajak pada agama Allah dalam rangka membela kebenaran dan petunjuk. Dalam keadaan tidak ada satupun orang yang ketakutan. Aku diganggu karena Allah dalam keadaan dan tidak ada satupun orang yang diganggu. Maka beliau sallallahu Alaihi Wasallam diganggu di jalan Allah dan di jalan dakwah mengajak pada agama Allah dan membela agama Allah di saat tidak ada satupun orang yang diganggu. Ya, maka selama 30 hari yakni la'ajitu to'aman, aku tidak menjumpai makanan yang bisa dimakan oleh sahibu kabidin makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu mencakup orang dan hewan. Kecuali syai'un yuwarihi ibtu bilalin. Kecuali sesuatu yang sedikit bisa disembunyikan, bisa ditutupi pakai ketiaknya bilal. Wahada kulluhu itu semua adalah hasil dari at sempitnya kehidupan penyempitan uh, atau kemudian embargo ya, maka yang diceritakannya adalah dampak dari embargo dari kaumnya yaitu Quraisy pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah berlangsungnya dakwah. Akan nabi-nabi tetap lanjut dalam keadaan bersabar dan berjihad sampai Allah memenangkan agamanya. Dan dari kota ada dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terkumpul di dekat Nabi makan siang atau makan malam yang isinya adalah roti dan daging ila ala dofafin kecuali ada tamu. Dofaf kata Abdullah, kata sebagian orang maknanya banyaknya tangan. Artinya tidak pernah terjadi berkumpul bagi Nabi makan siang atau makan malam dan yang dimakan adalah roti bercampur daging ila ala dofafin. Kata Abdullah, yaitu Abdullah bin Abdurrahman, gurunya Imam Tirmidzi ketika menjelaskan dobab, dofaf, kolabadum, wa aidi. Yaitu wujudul adyafin adanya tamu. Kemudian dari Naufal bin Iyas al-Hudali. Dia mengatakan adalah Abdurrahman bin Auf. Lana jalisan kawan duduk kami. Dan dia ada sebaik-baik kawan duduk. Wa inna qalaba bina dzata yaumin. Sesungguhnya eh, Abdurrahman mengajak kami pada satu hari hatta sampai ketika kami telah masuk ke dalam rumahnya maka Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam rumah farta salah dan mandi thumma kharaja kemudian beliau keluar wa utina dan kami diberi bisahfatin piring lebar isinya roti dan daging falamma wudi'at tatkala makanan itu di, disajikan baka Abdurrahman. Maka melihat makanan yang enak Abdurrahman bin Auf menangis. Maka kami tanyakan ya Abu Muhammad, wa Abdurrahman bin Auf. Apa yang menyebabkan Anda menangis? Jadi ya, disediakan makanan enak bukannya gembira malah menangis. Maka beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Rasul belum pernah kenyang. Rasul dan istrinya <clears throat> min khubsi syairi. E, eh, dari roti dari kadum kasar. Fala urna ukhirna lima huwa khairun lana. Fala maka tidaklah urona e, eh, Ya, kami diperlihatkan atau kemudian e, kami menyangka akhir bahasanya kami di diakhirkan untuk sesuatu yang lebih baik bagi kami. Catatan kaki kata Sa'ad Razak sanadnya dhaif karena majhulnya Naufal bin Yas Al-Hudali. Tetapi terdapat dalam Sahih Bukhari Eh, bahasanya Abdurrahman bin Auf utia Yaman pada satu hari disuguhi makanan lantas beliau komentari Mus'ab bin Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada kami dan tidaklah dijumpai untuk jenazahnya Mus'ab bin Mus'ab bin Umair kain yang bisa jadikan kain kafan kecuali satu lembar kain yang itu jika dipakai untuk menutupi kepala kaki terlihat, jika dipakai untuk menutupi kaki kepala terlihat. Dan terbunuhlah Hamzah dan seorang yang lain yang lebih baik daripada kami. Dan tidaklah dijumpai untuk Hamzah kain yang bisa jadi kain kafan kecuali satu lembar kain. Lakat khasyitu sungguh aku khawatir. Ayakuna kot ujilat lana tayyibatuna fi hayati dunia Sungguh telah dipercepat dan disegerakan kesenangan dan nikmat untuk kami di kehidupan dunia. Sehingga di akhirat sudah tidak lagi dapat apa-apa. Summa ja'ala ya bagi. Dan beliau pun menangis. Maka Abdurrahman bin Auf dikatakan sebagai nikmal jali, sebaik-baik teman duduk. Pujian untuk seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari sepuluh sahabat yang Nabi kasih kabar gembira dalam satu hadis, kalau mereka adalah ahlul jannah. mau diatat kalau diletakkan satu piring lebar isinya makanan yang syahi, yang menggiurkan yang enak yaitu daging dan roti Beliau menangis. Kawan-kawannya mengatakan, Wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Habisnya mas sebab buka ika. Apa sebab tangisan anda? Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Walam yishba huwa wa ahlu baitihi min khubsi syair. <clears throat> Makna halaka imata. Halaka artinya wafat. Watakbir bihada dan menyebut mati dengan halaka lah haraja fihi. Tidaklah mengapa. Sebagian orang punya kesan kalau halaka itu mati untuk orang yang jelek. Eh, orang yang sesat dan sebagainya. Namun yang benar halaka itu netral. Ya oleh karena itu di sini dijumpai untuk Rasul beliau ya, untuk Rasul digunakan kata-kata halaka. Maka persepsi sebagian orang kalau halaka itu untuk uh, untuk ya, matinya orang yang sesat, orang kafir dan sebagainya dan tidak berla, dan tidak dipakai untuk orang-orang yang baik satu hal yang tidak benar. Yang betul dia netral. Dalilnya Allah berfirman di Al-Quran tentang Nya Yusuf alaihissalam. Sungguh telah datang kepada kalian sebelumnya bil bayinat Yusuf. Sebelumnya dengan bukti maka kalian terus menerus dalam keraguan tentang ajarannya Yusuf hatta idha halaka sampai ketika Yusuf telah wafat kultum kalian katakan Allah tidak akan mengutus rasul setelahnya wal buka dan tangisan yang terjadi pada beliau karena khawfan adalah kekhawatiran mimma terletak dampak dari kelapangan hidup di dunia Wa anadzalika dan itu umpama boleh jadi adalah bagian kenikmatan seseorang yang disegerakan untuknya di dunia dan di akhirat nanti sudah tidak dapat apa-apa. Kemudian bab yang ke-53 tentang sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musanib At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat hadhihi tarjemah judul bab ini untuk menjelaskan jumlah tahun hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sebagian hadis disampaikan bahasa Nabi itu umurnya 60 tahun. Di sebagian lagi umur Nabi 63 tahun. Di sebagian lagi mengatakan 65 tahun. Dan akan datang tahqiq eh, hasil telaah, tahqiqil kaul hasil telaah dalam masalah ini. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Rasul berada di Mekah selama 13 tahun. Yuha ilahi mendapatkan wahyu. Di Madinah sama 10 tahun. Sehingga beliau wafat dalam usia 63 tahun. Itu sini juga dihadirkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat tafsir rincian fase-fase kehidupan Nabi. Di mana Nabi tinggal di Mekah ya, 40 tahun sebelum Yubaat diangkat jadi Nabi. Kemudian Bu'isa diangkat jadi Nabi ketika beliau genap 40 tahun tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara para ulama. Sebagaimana mereka sepakat bahwa Nabi itu tinggal di Madinah setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Namun terdapat perselisihan tentang jangka waktu keberadaan Nabi di Mekah antara diangkat jadi Nabi sampai hijrah. Pendapat yang benar, yang kuat, yang terdapat dalam riwayat ini dan yang lain, bahasanya Nabi di Mekah setelah jadi Nabi selama 13 tahun. Sehingga majemuk totalnya adalah 63 tahun. Dan inilah yang dijelaskan oleh Ibn Abbas Ratul anhu di sini. Sehingga beliau mengatakan Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Wahuwa al-aksar dan inilah yang paling banyak dan paling sahih dan yang paling E, terkenal dalam menjelaskan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jarir dari Muawiyah, beliau mendengar Muawiyah berkhutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau berumur 63 tahun. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Wa ana dan aku sekarang berusia 63 tahun. Di sini juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya menjelaskan tentang usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 63 tahun. Ada tambahan informasi bahasanya 63 tahun itu juga usia Abu Bakar dan Umar. Demikian juga itu adalah usia Muawiyah ketika menyampaikan khutbah itu. La La'alau boleh jadi perkataan Muawiyah ini tawakuk prediksi dari Muawiyah kalau wafatnya di tahun itu. Akan tetapi Aisyah Muawiyah itu hidup sampai E, umurnya 80 tahun kurang lebihnya. Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Juga hadis ini juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa dan hadis ini seragam sama persis dengan kandungan hadis Muawiyah dan Ibnu Abbas dalam penentuan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Khalid al-Hadza Al-Hadha artinya tukang sepatu. Khalid itu disebut Al-Hadha bukan karena dia profesinya tukang sepatu. Namun dia disebut Al-Hadha karena dia berteman dengan para tukang sepatu. Sering duduk-duduk di tempatnya tukang sepatu. Qal amba anak Amar maula bani Hashim. Aku mendengar Ibn Abbas mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 65 tahun. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Maka riwayat riwayat ini dari Ibnu Abbas menyelisih riwayat pertamanya Ibnu Abbas. Dan riwayat yang bisa dipegangi sebagaimana penjelasan para ulama adalah riwayat yang pertama. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Sehingga riwayat yang menyelisihinya dari Ibn Abbas kita nilai sadah hadis sah atau muawalah atau perlu ditakwil. Dan dari Darfal ibn Handalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahwa dalam keadaan beliau berumur 65 tahun. Kata Abu Isa, Darfal ini kami tidak mengetahui dia mendengar hadis dari Nabi. Maka dan adalah dia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seorang laki-laki dewasa. Hadis ini menyelesaikan riwayat yang terkenal yang sahih yang banyak bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. E, maksud perkataan e, Abu Isa At-Tirmidzi bahasanya anasubuta sohbah e, ya, validitas kalau terfal itu sahabat Nabi adalah mau diunadarin satu hal yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kenapa? Karena dia adalah sudah orang dewasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, namun tidaklah terbukti valid dia mendengar hadis dari Nabi. Kemudian dari Anas bin Malik dia mendengar dari Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik dia mendengar Anas mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang yang tinggi terlalu jangkung, tidak pula jebol, tidak pula putih yang terlalu putih, tidak pula sawo matang. Tidaklah rambutnya keriting yang betul-betul keriting, bukan pula lurus yang betul-betul lurus. Allah mengutusnya ketika genap 40 tahun, tinggal di Mekah 10 tahun, di Medina 10 tahun. Dan Allah wafatkan dalam keadaan beliau genap 60 tahun, dalam keadaan tidak ada di rambut kepala beliau dan jenggotnya 20 lembar uban berwarna putih. Ya, uh, hadis ini sabaka telah lewat dibawakan di awal kitab ini akan tempat akan tapi Tirmidzi mengulanginya disebutkan di sini karena ada kalimat Allah mewafatkannya dalam keadaan beliau berumur 60 tahun. Fahati riwayat maka riwayat ini isinya bahasa umur Nabi yang Nabi wafat ketika itu adalah 60 tahun. Akan tapi asal yang benar anna hadha bahasanya dalam red ini terdapat namanya ilgha'ul kasar, menghilangkan tambahan yang sedikit. Fil adat dalam tambahan yang dilakukan oleh sebagian perawi. Biasa orang Arab bilang 42 disebut 40 hadis, 39 disebut 40 dan seterusnya. Maka 63 disebut 60. Dan ini dikuatkan, hal ini dikuatkan bahasa Imam Muslim meriatkan dari Anas e, satu keterangan yang mencocoki perkataan jumhur di mana Anas mengatakan dalam berat Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Kemudian bab yang ke-54 tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Muslim Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyelesaikan apa yang beliau ingin sebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau membuat judul bab ini. Lia suka akan beliau bawakan melalui judul bab ini dalikal khutbu al jazim. Ini satu permasalahan yang sangat besar, satu musibah yang sangat besar, satu musibah yang muhawilah yang mengerikan, yang manusia tertimpa dengannya dan mendapatkan musibah dengan karenanya, itu wafatnya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wafatnya Nabi adalah a'zamil masaib adalah musibah paling besar wa akbaruha dan musibah yang paling besar. E, hati para sahabat dan jiwa mereka yang tayyibah yang e, yang karenanya Allah muliakan mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan murafaqah menemani nabinya mendengar hadis nabinya istadat alaiha Sungguh berat menimpa hati para sahabat musibah besar ini. Sampai-sampai sebagian sahabat meragukan berita wafatnya Nabi sama sekali. Umar bin Khattab awal madzukira pada awal pertama kali disampaikan pada Umar berita wafat berita wafatnya Nabi satu berita yang besar ini dia mengatakan mengkola anak Nabi sallallahu alaihi wasallam mata darabtuhu bisayf siapa yang berani ngomong Nabi wafat, kupenggal lahirnya. Karena demikian, tidak percaya dengan realita. Sampai akhirnya eh, takut dan memajulah asidik amama di hadapan hadal jumu' orang dalam jumlah banyak di masjid. Dan dia berdiri di hadapan banyak orang. Menyampaikan khutbah luar biasa yang dengannya Allah teguhkan hati-hati ya, hati yang beriman, hati orang-orang yang beriman. Allah cerahkan dengan khutbah beliau jiwa orang-orang yang beriman. Beliau memuji Allah dan menjung Allah kemudian membaca firman Allah taala, Inna mayyitun wa innahum mayyitun." Mayit itu artinya orang yang mau mati. Inna mayyitun, sehingga engkau akan mati dan mereka pun akan mati hatta farra minal ayati sampai selesai dari ayat bitamamiha sampai akhir ayat. Setelah itu dilanjut dengan membaca firman Allah Ta'ala. Wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'ukutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum Muhammad banyak rasul. Apakah jika dia mati atau terbunuh kalian berbalik murtad ke belakang. Sampai Abu Bakar selesai dari ayat Ya, bitamamiha utuh. Maqala maqala taul masyhurata. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perkataan yang sangat terkenal dan perkataan yang sangat agung yaitu Faman kana ya'budullah fa Allah hayyun la yamut Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Allah maka Allah yang hidup tidak akan mati dan siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadat qad mat maka sungguh dia telah mati. Umar uh, radhiyallahu anhu mengatakan Wa inna hadil ayata lafi kitabillah. Sungguh ayat yang dibaca oleh Abu Bakar itu nyata-nyata ada di Al-Quran. Namun, masyartu, aku tidak menyadari. Ketika itu, ada ayat itu di kitabillah. Baca fi riwayat di sebagian riwayat dikatakan. Setelah itu Maisma'u Bashar tidaklah didengar satupun orang kecuali membacanya. Yaitu di kota Madinah ketika itu. Maka orang pun kemudian wa'ya faham berita ini. Dan manusia yang masyarakat pun mengetahui realita yang terjadi dan mereka pun merasakan musibah yang besar ini. Musibah mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa a'zamu masabin wa akbaruhu. Yang dia adalah musibah yang paling besar dan paling besar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan cara di antara orang untuk menghibur diri ketika susah banyak masalah Ida usiba ahadukum bi musibatin. Jika salah satu kalian mendapatkan musibah. Ya, Faliyakur musibatahu bi. Maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan kematianku. Ya, maka jika ada masalah, maka cari buku, baca sirah Nabi di bagian akhir bab wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca itu, kata Nabi. Dan setelah itu maka musibahnya akan terasa ringan. Fa innaha a'dhamul masaibi ingdahu. Karena wafatku, kematianku adalah musibah paling besar ingdahu menurut orang yang beriman. Ya, demikian kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.